Eh, Bapak Dibio, halo Pak Dibio. Halo, selamat siang. Jawabnya ya. Semua kementerian begitu. Apakah Depkes, Kak, Depat, apakah Departemen Perhubungan PU itu yang syarat korupsi. Uh, semua adalah kong kali kong. Kalau kita mau dapat tender, harus kasih amplop dulu yang tebal. Baru bisa dapat tender. Kalau enggak, pasti dikalahkan. Itu jawabnya. Jadi, perlu diberantas Sebetulnya ya mafia tender ini sudah lama sekali, katakan mulai zaman Pak Harto, jadi 1970 sudah ada. Jadi, gitu. jadi mulai Pak Harto pertama kali memerintah 68 sampai sekarang itu kira-kira 35 tahun itu sudah. Jadi otomatis sekarang bagaimana me meniadakan masalah itu. Tender harus bersih dan tender tidak diambil menurut nilai yang terkecil, tapi nilai yang wajar gitu. Jadi padahal ini ini adalah bapak pelopor yang akan membersihkan semua tender-tender baik di Departemen Kesehatan, Pertanian, berhubungan semuanya kotor semua. Oleh karena itu mohon tolong Pak Adalin Iskan segera membersihkan dan nangkapin semua. KPK siap, polisi siap, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, semua TNI Polri bersatu memberantas ini. Ada Pak Leo, halo Pak Leo. Selamat siang eh, Pak Geri. Eh, kalau memang eh, Pak Dahlan Iskan punya niat yang baik, kita doa buat Pak Dahlan Iskan biar punya kesehatan yang baik, menuntaskan semuanya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Halo Pak Harko. Ya. Silakan Pak. Begini saya sih menghargai banget sama Pak Dahlan Iskan ya. Uh, eh, yang mungkin dia memang orang dari bisnismen, dia berusaha membersihkan. Cuman mungkin lebih baik jangan pakai gunakan statement seperti itu. Langsung aja, just do it langsung bikin kebijaksanaan yang langsung eh, apa namanya meng, meng, meng eh, apa ya melang tek to target aja gitu supaya menghilangkan korupsi dengan yang namanya tender diatur segala gitu karena dengan mengeluarkan statement teman itu mungkin para koruptor ini kan jadi gerah gitu ya jadi nanti akan timbul hal-hal yang ya ya macam-macam lah ya jadi langsung targetnya aja bikin kebijaksanaan just do it selesai babat sikap gitu aja boom Pak Dalan pasti Terima kasih Pak Harko. Ada penelpon selanjutnya Pak Agus. Halo. Halo, selamat siang Pak. Ya, silakan Pak. Ya, uh, salut buat Pak Dahlan Iskan ya. Mereka punya track record di BLN juga sangat bagus. Jadi kita dukung untuk Pak Dahlan Iskan dalam menangani BUMN di Indonesia ini. Terima kasih Pak. Halo Pak Bambang. Ya. Silakan Pak. Komentar saya adalah memang amat langka mencari orang setipe Pak Dahlan Iskan ini selain dia eh, seorang bisnismen, tapi dia juga berpengalaman rupanya di lapangan perdagangan di mengenai proyek-proyek di Indonesia. Jadi saya berharap beliau bisa meneruskan cita-citanya dan kemungkinan saya mendukungnya untuk jadi presiden RI yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang sudah berkomentar dan ada Bapak Abdul halo. Halo. Silakan Pak. Iya terima kasih Pak Giri. Kalau menurut saya itu sih udah nggak asing lagi ya. Yang jelas begini, kalau kita mau membersihkan itu dari tikus-tikus yang ada di BUMN atau departemen gitu ya, itu mestinya kita bersihkan dari mulai penerimaan pegawai. Jadi penerimaan pegawai negeri itu kebanyakan sudah dimanipulasi oleh orang-orang yang nggak jelas. Jadi kalau misalkan nilai kita bagus, belum tentu kita bisa masuk. Kalau nggak ada kata belecenya. Menurut saya sih uh, langkah Pak Dahlan Iskan menurut saya bagus. Tapi lebih baiknya dirapikan itu dari basicnya dulu. Menurut saya itu terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul. Kita Bapak Tony, halo. Halo. Ya, silakan Pak. Ya sekarang kalau sudah terbukti adanya kongkong suap menyuap. Tapi kalau nanti ketangkep kayak Wisma Atlet ini contohnya, hukuman cuma enam tahun penjara, ya kan? Nanti potong-potong remisi tiga tahun keluar. Jadi artinya ya penegakan hukum ujung-ujungnya, walaupun dahal ini kan tahu situ ada kong terus dilaporkan KPK, ditangkap, diproses, uang negara udah rugi puluhan miliar, ratusan miliar. Kalau hukuman tiga tahun penjara ya udah biarin aja kongkalingkong lah. Pusing kalau misalnya hukumannya cuma tiga tahun. Kecuali hukumannya tiga puluh tahun, lima puluh tahun, seumur hidup. Baru selesai datu masalah korupsi. Kalau memang ada upaya niat serius dari pemerintah, terutama penegak hukum. Terima kasih. Sudah ada di line telepon. Halo Pak Rudi. Selamat sore. Ya silakan Pak saya rasa itu bukan rahasia lagi dan kalau bisa itu pada hari Iksan pun kendaraannya mesti dilapiskan anti peluru jangan sampai nanti ada kesan seolah-olah ditembak mati nah, lagi nanti tokoh kita satu itu terima kasih terima kasih Pak Rudi ada Pak Ahmad halo Pak Ahmad ya sore Pak ya silakan Pak emang itu itu emang memang kenyataannya memang begitu apalagi kalau UMN itu mengenai bahan yang bahan yang pokok aja lah nggak usah bahan yang bahan pokok aja yang saya tahu sendiri itu itu begitu itu kalau stoknya tinggal segitu mas itu masih kaya gitu sehingga yang lain itu nggak bisa membeli bahkan kalau ada kadang-kadang rapatnya nggak di Indonesia di Singapura kalau di Indonesia kan tahu di mata-mata nama KPK lah inilah rapatnya itu nggak di Indonesia di Singapura telepon lagi. Halo Pak Hari. Sore. Ya silakan Pak. Ya benar ini bukan rahasia umum. Cuma ah, kita perlukan Pak Dahlan Iskan ini sebanyak 30 orang untuk mengganti semua menteri yang ada sekarang. Termasuk presidennya pun perlu diganti. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Halo, halo Pak Joko. Ya, ya silakan Pak. Uh, memang sekarang negara itu alhamdulillah dulu memang butuh seperti Pak Talaisan banyak sebetulnya saya menteri-menteri seperti Pak Talaisan jadi negara bisa maju Pak saya kira itu baik terima kasih selamat malam Pak Artono selamat malam Ibu silakan opini Anda Bapak iya Bapak pungkirin Bu di BUMN semua rata-rata itu di, di set sedemikian rupa oleh direktur-direkturnya juga wakil direktur dan orang dalam juga sampai kerennya serupi juga diatur untuk tender-tender serupi saja dia apalagi pengadaan APK APK itu diatur sama mereka semua mm -hmm. tuh saya harap pasaran itu bisa tangan langsung ke tingkat bawah paling kecil untuk pengecatan gedung juga sama apalagi yang lebih besar lebih besar lagi yang tendernya lebih besar itu sangat tahu dengan direktur-direktur dan kepala bidang-bidang masing-masing. Hmm. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Artono. Selamat malam Pak Edi. Malam. Opini Anda Bapak silakan. Ini kan turun temurun sudah sombong punya KKN itu. Cuman sekarang gimana Pak Dahlan bisa menghapus itu semua jadi clean gitu. Hmm, hmm. Iya, saya udah kena juga pernah kena. Tapi ya, ya bilang itu wajar. Tapi ini nggak wajar kurang ajar gitu alangkah baiknya Pak Dahlan langsung turun tangan dan merubah semua clean gitu. Pahlawan jadi pahlawan Indonesia. -hmm. Ya. Oke, terima kasih Pak Edi komentar Anda.